PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Jangan tertawa kaki gila Aku dapat membuktikan kata-kataku ah, ah, Jangan, ah, jangan Kakek bodoh, dengarkan kata-katanya Kau, kau akan membunuhku. Oh, jangan, jangan. Jauhkan ular-ular itu. Ah, Oca, oh, tunggu, tunggu. Ah, aku akan melakukan perintahmu. Ayo katakan, katakanlah bocah. Ah, apa yang kau inginkan? makanan ah, makanan-makanan yang lezat, daging rusa, ah, atau pakaian-pakaian yang indah. Iya. Ah, ah aku akan mencarikannya. Iya, iya. Katakanlah ah, kami akan mengabulkan apa permintaanmu. Bagus. Sekarang kau carikanlah ramuan untuk mengembalikan kekuatan kakek tua yang kau kurung ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang ya. Rokok pak, hidung mampet pak. Sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh prokol itu loh yang bungkusnya warna ungu ada gambar orang tengok-tengok untuk dewasa prokol tablet untuk anak-anak prokol sirup prokol hilangkan gejala flu produksi Kalbe Farma Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tisar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang kedua ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Naryo sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala dengan kecerdikannya berhasil menawan Ning Cilik. Dan kemudian dengan menakut-nakuti gadis itu, ia memaksa agar gadis itu mau memerintahkan kedua kakek kembar untuk memberikan obat guna mengembalikan kekuatan Kiparang Pungkur dan muridnya Kilangkat. Ning Cilik gemetar ketakutan melihat ular-ular yang bertebaran di sekelilingnya. itu tidak akan mengganggumu. Tetapi jika terjadi sesuatu yang di luar kehendakku, ular-ular itu pasti akan memagut tubuhmu. Iya, iya, iya. Aku akan menuruti kehendakmu. Iya. Bagus. Sekarang aku akan memanggil kedua kaki gila itu. Eh, bagaimana kau dapat memanggil mereka, bocah? Mungkin dengan suara seruling ini, Kek. seruling bambu milik Ning Cilik. Kali ini yang terdengar adalah irama-irama khusus yang merupakan lagu kesayangannya. Tembang yang biasa dinyanyikan ibunya untuk pengantar tidurnya. Seperti yang telah diduganya, suara seruling yang mengalun itu sampai ke telinga sepasang iblis kembar, Watu Galong dan Watu Dulur. Apakah kau dapat mendengarnya, Kakang Dolor? Eh, iya, iya. Eh, we, we, we, ladalah, ladalah. Ah, iya, iya, iya. Suara seruling itu. Iya, iya, iya. ah, iya. Apakah engkau tidak merasakan adanya keanehan? Iya, iya. Tentu saja aneh. Eh, jangan menghina adik kalong. Tentu saja aku mengerti maksudmu. Suara seruling itu merupakan tembang terbaru yang dimiliki Ning Cilik. Ah, tidak, tidak mungkin. Ah, tidak mungkin Ning Cilik dapat menguasai tembang seperti itu. Ah, itu adalah bukan tembang dari daerah kita di timur. Weh, weh, weh, weh. Iya, iya, Di. Benar, Di. Jadi... Uh... Jadi suara seruling itu bukanlah Neng Cilik yang meniupnya. Weleh, weleh, weleh. Celaka di, ini celaka. Suara itu, suara itu, itu suara berasal dari ah, tempat ah. itu, tempatnya pengemis itu. Ah, kita harus ke sana melihatnya, Kakang dulu. Iya, iya, benar di. Ayo di. Hup. Alah, Celaka kita, Kakang Telur. Hah? Semua... Waduh, suara serulingnya itu tidak terdengar lagi. Hah? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Wele, Apa yang harus kita lakukan? Ah. Apa ini yang harus kita lakukan? Ah, apa? Apa yang kita harus lakukan? Eh, iya iya iya. iya. Weh weh weh. Aku aku tahu di. Aku tahu. Wah, kita harus memeriksa ke bawah sana. Iya, kita harus memeriksa ke bawah sana. Ya, setuju? Hmm, memeriksa ke bawah sana. Ah, baiklah. Ah, mari, mari. Eh, wah. Eh, iya semprol. Lelatalah, oh, ular-ular banyak sekali di sekitar tempat ini, Kakang Dolor. Iya, ya. Wana, wana. Wah, benar-benar. Wah, pastilah ada yang tidak beres ini, Kakang. ayo, itu, Kakang. Ayo, kita turun ke sana kalau begitu. Ya, ayo. Ayo, kita periksa. Eh, kita awas, itu? Awas, periksa awas, ya, awas. yang di bawah sana itu. Di samping curang ini pun banyak ular-ularnya. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Watu Galong dan Watu Dulur terus merambat turun sambil tangannya menyapu kiri dan kanan. Ular-ular di sekitar tebing itu rontok satu persatu ke bawah curang. Sementara kedua iblis kembar yang merupakan pembantu dari alap kadu gampit terus merayap turun. Aduh, celaka celaka. Kita bisa mendapat marah besar dari Tuan Alap Kadu Oh, Waduh, waduh apa? Hmm. Apa itu di? Apa waduh celaka apa? Apanya ah, yang celaka ini? Si tua tolol, tolol, tolol. <laughs> Jangan sampai dua kakek itu tewas oleh ular-ular yang banyak terdapat di sekitar tempat ini. Kita tentu akan mendapat hukuman. Kita telah diperintahkan untuk menjaganya. Iya, iya, iya. Iya, Di. Ayo kita turun cepat ke sana. Ayo. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. <laughs> Oh, bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Farma. Dulur dan Watu Galong seketika tiba di muka gua yang disumpal dengan batu yang sangat besar. Kedua kakek kembar segera saja bersiap untuk menggeser batu itu keluar. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar suara yang mengejutkannya. Diamlah di tempat kalian, kakek-kakek gila. Ketahuilah, gadis cilik asuhanmu kini berada di dalam pelukan ular-ularku. Sedikit kau geser batu itu, Gadis cilik asuhanmu akan tewas disengat belasan ular-ularku. Jika kau ingin bukti, boleh kau dengar sendiri dari mulutnya. Ah, ah, Dengarlah semua kata-katanya, Keh. Dengarlah. Ah, jangan melanggarnya. Ah, aku tidak mau mati digigit ular-ular ini. Ah. wela, wela, wela. Ancamannya bukan main-main, Di. Ah, iya, celaka sekali. apa bagaimana neng Cilik bisa berada di tangan mereka? Ah, dan lagi, suara bocah itu seperti... Oh, iya, iya. Seperti telah kita kenal. iya, iya, Di. Iya. iya. kita telah mengenalnya. Ya. Ah, aku ingat di, uh, dia adalah bocah laki-laki yang kemarin itu, bocah laki-laki yang kita lumpuhkan. Wah, iya ya. Hei, eh, kau pastilah bocah geblek yang kemarin kulumpuhkan bukan? Hei, hey. Eh. bocah, dengarlah, jangan coba-coba untuk mengganggu Ning Cilik seujung rambut pun, karena aku akan membeset kulitmu. Aku akan menjamurnya dan mengeringkannya. Dan kemudian akan ku jadi bahan santapanku setiap <laughs> hari. Iya, iya, iya. iya. Benar, sih, Benar. Rasanya manis sekali. Daging bocah seumurnya itu. <laughs> Jangan tertawa, kaki gila. Aku dapat membuktikan kata-kataku. Ah, ah, jangan. Ah, jangan. Kakek bodoh. Dengar melakukan perintahmu. Ayo katakan, katakanlah bocah. Uh, apa yang kau inginkan? Uh, Makanan-makanan yang lezat, daging rusa, uh, ah, atau pakaian-pakaian yang indah. Iya. Uh, aku akan mencarikannya. Iya, iya. Katakanlah. Uh, kami akan mengabulkan apa permintaanmu. Iya, Bagus. Sekarang kau carikanlah ramuan untuk mengembalikan kekuatan kakek tua yang kau kurung ini. Wela, wela, ah, celaka, ah, celaka sekali. Celaka, tugas kami adalah menjaganya. Ah, bagaimana kami akan dapat menjaganya jika kekuatan Raja Pengemis itu kami kembalikan? Ah, ah iya ah, bocah, ah, kami tidak akan dapat melaksanakan permintaanmu yang sangat berarti itu iya. bocah. Jadi kalian menghendaki gadis cilik ini Ah, ah, jangan. Ah, jangan, jangan, jangan lakukan eh, itu. Cepat lakukan perintahnya, Ki Kidira. Cepat. Aku akan bertanggung jawab pada guru. Cepat. Ya, ya, ya, ya, Kita lakukan perintahnya, Di. Ayo, Di. Ah, tidak ada jalan lain, Kakang Dulur. Ah, kau kau tunggulah sebentar. Kami akan mengambil ramuan itu di pondok. Kemudian dengan tergopoh-gopoh, sepasang iblis kembar itu merayap naik kembali ke pondoknya. Sementara itu, di dalam gua, Maafkan aku, Nona Cilik. Ah, bersihkanlah ular-ular itu dari sekitarnya. Hah? Baik, Kek. Saya memang akan melakukannya. Aku harap kau tidak marah padaku, Nona. Kau kau sudah menanam budi padaku. Sudah memberikan makanan padaku yang saat itu tengah kelaparan. Tapi sekarang aku membalasnya justru dengan cara seperti ini. Jauhkan ular-ular itu dari tempat ini. Aku aku jijik melihatnya. Baik, baiklah. Ah. Kemudian Kayan memekik tinggi beberapa kali dan ular-ular itu pun segera merayap keluar melalui lubang kecil di bawah batu dan kemudian merayap turun ke bawah curang. Pada dasarnya, anak itu adalah seorang anak yang baik. Hanya saja anak ini hidup dalam lingkungan yang kurang baik. Ah, siapakah sebenarnya namamu bocah? Ah, Kayan kek, Kayan Menggala. Oh, <laughs> eh, ketahuilah anak baik. Aku tidak akan meninggalkan gua ini. Usahamu itu akan sia-sia saja. Ah, mengapa begitu? Kakek dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oh, iya. Saya tadi mendengar mereka menyebut kakek sebagai raja pengemis. Apakah maksudnya itu? Apakah memang benar ada seorang pengemis yang menjadi raja? <laughs> ah, nama adalah Parang Pungkur. Aku ini adalah pemimpin dari sebuah perguruan pengemis. Pengemis tongkat merah namanya. Nah, aku ini adalah sahabat baik dari kakekmu. Dan bahkan aku adalah besan dari kakekmu. Cucuku Sariti menikah dengan Raden Setakeling, muridnya yang sekarang ini menjadi pemimpin dari Padepokan Gua Larang. Nah, dan dia itu adalah pamanmu sendiri. Ah, Setakeling. Iya. Dia pamanku. Ah, bukankah itu laki-laki yang telah menyelamatkan aku? Iya, yang kini berada di kota Rupada bersama dengan Saka Palwaguna. Ah, iya, iya, iya. Benar, dia adalah pamanmu. Dan jika aku tidak salah, Saka Palwaguna itu ayahmu. Eh, kau kau gila. Eh, ada apa bocah? Kau bohong kakek tua. Kau dusta. Tidak, ayahku bukanlah dia. Tidak. Eh, eh ada apa dengan dirimu bocah? Ah, aku memang sudah lama tidak berjumpa dengan ibumu. Tapi sepengetahuanku, orang tua kalian menikah 13 tahun yang lalu. Dan melihat pada usiamu, ya aku kira dugaanku itu cukup beralasan. Jangan, jangan katakan itu, kek. Laki-laki itu bukanlah ayahku. Ayahku sudah lama mati. Oh, lalu siapakah sebenarnya ayahmu? Ibuku, ibuku tidak pernah menyebut namanya. Tetapi aku yakin Ibuku tidak akan mendustaiku. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya, prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. Ki Parang Pungkur menunduk lesu. Ia menyadari akan adanya kemelut di dalam keluarga pasangan pendekar utama dari tanah Jawa itu. Kakek tua yang arif itu tidak lagi melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu Watu Galong dan Watu Dulur telah tiba kembali di luar kuah. bocah, aku membawa apa yang kau minta. Lalu bagaimanakah dengan putri dari tuanku? Kembalikanlah ramuan itu. Aku akan membiarkan ia keluar kembali setelah aku membuktikan ramuan itu. Eh, kurang ajar. Kau menghina aku bocah kemblung. Eh, kami ini adalah tokoh-tokoh yang disegani karena kebesaran nama kami. Karena itu, jika kami sudah mengatakan bahwa ini adalah ramuannya, Kau harus mempercayainya. Eh, iya, Ya, kau harus mempercayainya, bocah. Aku akan percaya jika semuanya telah terbukti. Cepat, berikan alamat itu, kek. Cepat. iya, iya, iya. Eh, eh, bocah, ini. Kau ambillah ramuan ini. Iya, Ya, letakkan saja. Dan kalian mundurlah sedikit menjauh. <laughs> Eh, kau ingin aku jatuh ke dalam jurang ini, bocah? Kemblung. Kalian bisa naik atau turun dari sekitar mulut gua ini. Aku tidak ingin kalian berdaya. <laughs> ah, baik, baiklah. Mari Kakang telur, mari. Ah, mari, mari Di, ayo Di. Ayo. <laughs> Terima kasih. Ini, kalian minumlah ramuan obat untuk mengembalikan kekuatan kalian, kek. Oh, tidak. Aku tidak akan menerima ramuan itu. Juga langkat muridku. Dia tidak akan menerima ramuan itu. Ah, lucu sekali. Baru kali ini aku melihat ada seseorang yang lebih suka ditawan di tempat seperti ini daripada bebas lepas di alam terbuka. Aku tidak bisa menerimanya. Karena itu maafkan. Dan sebaiknya kau lepaskan wanita itu. Kau benar-benar anak yang hebat. <laughs> Lucu sekali. Katanya engkau adalah seorang pemimpin. Tapi mengapa kini kau seenaknya saja memilih untuk hidup di tempat seperti ini ketimbang bersama dengan murid-muridmu? Apakah engkau tidak ingin bertemu dengan cucumu Sariti dan juga suaminya? <laughs> Kasian sekali. Aku melihat mereka kebingungan di kota Rupada. Berlari ke sana kemari. Hei, hei. Kau, kau, ah, dari mana kau tahu mereka telah berada di kota Rupada? Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. <laughs> Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Parang Pungkur ketika Kayan menyebutkan nama cucunya dan nama Raden Setakling dengan begitu saja, seakan-akan ia telah mengenalnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.